Eh, Diniyah al-ikhlas ya, mudah kita bisa ikhlas nanti ya nah, dan perlu adanya juhud kesungguhan kita yang kita tentunya mengharap dari <clears throat> temuan kita dan pelajaran-pelajaran yang akan kita ikuti tersebut <clears throat> yang itu merupakan suatu bentuk tolakul ilmi eh, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan amalan kita ya amalan kita ini yaitu akan menjadi memperberat timbangan kebaikan kita nanti akhirat amin ya rabbal alamin sebelumnya barangkali kita kenalan dulu ya barangkali saya juga nggak belum ada yang sebagian yang belum kenal gitu ya dan eh ehwat sekalian barangkali sebagian juga belum kenal dengan saya ataupun saya Abu rukoyah Hukeb ya. Abu Malik Abu Malik yang jauh saya jauh dari Bulu aslinya Manyarang sih? oh saya Manyarang tapi tinggal di Bulu ya Walaupun saya saya jadi orang Sukaraja sudah ya. <laughs> aslinya Magelang harus jadi menetap di Sukoharjo ini sudah tinggal di Sukoharjo sekitar 12 tahun baru 13 tahun mengabdi di ya, sekitar lima tahun sebelumnya waktu itu ya di pondok juga tapi bukan di pondok salah di pondok umum juga sekitar lima tahun dari dulu di sana terus belajar di Gresik selama lima tahun terus apa waktu masih berjalan sehingga kemana-mana dalam artian waktu itu ada teman aja untuk ke eh, Lampung Lampung sempat setahun sebelumnya lagi pernah ikut teman juga di daerah Makassar ya, waktu beberapa bulan saja terakhir yang menetap di sini setelah, setelah mereka kemudian sampai sekarang menetap di Sukoharjo Sambal di Sukoharjo rumahnya rumahnya dekat pondok pesantren Kuah di Lampung sudah di pondok iya pondok ya sana pondok juga sana beberapa teman juga yang alumni pondok pesantren Kuah alhamdulillah sudah sudah besar lumayan pondoknya. Ya itu barangkali ringkas dari apa kenalan kita. Tapi barangkali kita akan mencoba untuk membaca kitab yang di hadapan kita yaitu kitab atau kutai Makarimul Akhlak yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin yang di sini sebelumnya di dalam mukadimah penerbit dijelaskan bahwasanya kutayyin ini <clears throat> asalnya muhadharah. kalau muhadharah berarti sekali apa ini? Sekali apa? Sekali pertemuan. Ya. Dan beliau rahimahullah taala ibaratnya sebagian dikatakan juga ulama yang lain muhadharah atau apa sih yang beliau sampaikan itu semua menjadi kitab ya karena apa yang beliau sampaikan itu direkam kemudian ditulis ya jadi pelajaran-pelajaran Syekh Utsaimin rahimahullah taala apa saja itu menjadi apa? Menjadi kitab. Ini termasuk keistimewaan yang beliau miliki dalam hal ini. <clears throat> di samping beliau juga punya tulisan sendiri tulisan tangan. Nah, termasuk di sini adalah ador yang disampaikan beliau pada sebagian apa uh, para pemuda yang ini merupakan bentuk nasihat ya bimbingan ya khususnya kaitannya masalah apa halak yang mulia di sini di sini kita akan berusaha untuk membaca kita sama-sama mempelajari ya dan mudah-mudahan ini sebagai nasihat pertama untuk diri saya sendiri untuk bisa mengamalkan bagaimana kita berakhlak dengan akhlak yang mulia ya, sesuai yang dikendari Allah Subhanahu wa taala rasulnya karena akhlak ini sebagaimana akan jelaskan nanti uh, bisa berkaitan dengan apa? kaitan dengan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian juga akhlak yang berkaitan terhadap semahluk makhluk jadi muamalah terhadap al-khaliq pencipta itu Allah Swt dan muamalah terhadap makhluk. Dan keduanya harus kita miliki, ya. Ibaratnya ada hablum minallah dan hablum minannas. Keduanya harus ada. Sebagian orang memandang akhlak itu hanya satu sisi saja. Ya. Kebanyakan manusia menganggap barangkali akhlak itu cuma kaitannya sama sama manusia saja kaitan terhadap Allah mereka tidak bahas. Ya. Ini merupakan kesalahan yang besar dan ini akan jelaskan oleh beliau rahimahullah taala. Lalu kita baca dari <clears throat> mukaddimah yang dijelaskan oleh Sayyidina Rahimah taala. Beliau berkata di sini Bismillahirrahmanirrahim memulai uh, penjelasan beliau dalam masalah akhlak ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan, inalhamdulillah. nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji bagi Allah. Kita memuji dan kita mohon pertolongan kepadanya dan kita mohon ampunan kepadanya dan kita bertobat kepadanya. Setelah pujian kepada Allah di sini isti'anah. Ya, minta pertolongan kepada Allah dalam segala hal. Kemudian istighfar, bertobat. Kemudian beliau mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami. Jadi diri kita atau nafsu ini itu ada kejelekannya. Ya. Maka dalam surat ayat dikatakan dalam surat Abu Yusuf, Inna nafsa la ammaratun bisu. Ya, sungguhnya nafsu itu banyak memerintahkan kepada apa kejelekan maka kita berlindung kepada Allah wa min amalia amaliyah dan dari kejelekan amal-amal kita saudara yang maklum bagi kita amal kita yang jelek ada yang baik dan kita mohon kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan amal-amal kita kemudian mayyah dihillah fala siapa yang Allah berikan hidayah Allah berikan petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Jadi hidayah itu hanya mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam suatu hadis kursi dikatakan bahwasanya ya ya ibadi kullukum dhalun. Ya, setiap kalian adalah apa? Sesat. Illa man hadaituhu kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdiku Mintalah hidayah. Jadi kita berusaha di antaranya dengan apa? Memohon kepada Allah hidayah dan juga di samping itu berusaha. Bukan sekedar minta tapi berusaha menempuh jalan-jalan hidayah. Ya, may yahdihillah Siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan ya, kalau hidayah itu petunjuk tidak akan ada, ada orang yang menyesatkan walaupun orang berusaha untuk menghalanginya maka tidak ada kebalikannya wa mayyudlil falahadiyalah siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya siapapun dia walaupun dia adalah orang yang paling dekat nasabnya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tetap saja hidayah kalau tidak diberikan karena sudah Allah cap dia sebagai orang yang sesat maka tidak akan apa akan mendapatkan hidayah ya. Abu Talib yang banyak melindungi yang banyak berjasa terhadap dakwah Nabi Wasallam. ya tidak mendapatkan hidayah tidak mendapatkan apa petunjuk karena memang demikian hidayah itu adalah mutlak ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau ini kemater sebagaimana yang sering di apa ucapkan Nabi Sallam dalam setiap khutbatul hajat ini adalah mukadimah seperti ini Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang hak. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak ada serikat baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Jadi berkait, apa, berkaitan masalah apa? Tauhid. Ya, ada Allah Subhanahu wa taala syahadah persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Maka yang pertama di sini apa? Tajridul ikhlas ya. Jadi memurni, apa memurnikan keikhlasan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah tajridul mutabaah ya murnikan apa mutabaah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama kita tidak boleh mengikuti selain Nabi SAW. Kita hanya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala bil huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan membawa al-huda, petunjuk wa dinil haq. Para ulama menjelaskan tentang masalah ini, al-huda wadinul hak biasanya kalau disebutkan kedua-duanya maka makna al-huda itu adalah al-ilmu nafi ilmu yang bermanfaat huda itu ilmu yang bermanfaat sedangkan dinul hak adalah amal soleh dan ini adalah para rasul demikian diutus ya sifatnya seperti ini seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ibrahim ya dan para nabi setelahnya dikatakan di sana ulil aidi wal absar ya mereka adalah orang-orang yang punya aidi ya punya tangan wal ansar. Artinya mereka orang yang kuat dalam beramal, ada beramal saleh wal absar dan mereka orang yang punya apa? ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Itu sifatnya para nabi dan apa yang mereka bawa demikian. <clears throat> Liyudhirahu ala dini kullihi agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan menangkannya atas agama semuanya. Kemudian Ba'asahullahu ta'ala baina yada sa'ah basyiran wa nadhira. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam baina yada sa'ah. Ya. Menjelang dekatnya hari kiamat, di hadapannya hari kiamat. Dalam satu hadis Nabi suruh mengatakan apa? Buistu wasa'atu kahati. Ya. Beliau apa merapatkan apa jari apa ini telunjuk dengan jari tengah. Saya diutus sedangkan hari kiamat ibaratnya seperti ini. Ya. Dekatnya masalah. Nah, semuanya diutus Nabi SAW dengan terjadinya hari kiamat. Maka beliau diutus ya menjadi nabi yang terakhir penutup para nabi dan rasul. Itu sebagai apa? Basyiron. Basyiron wa nadhiro sebagai apa basyiron? Sebagai pembawa kabar gembira. Untuk siapa? Basyiron ini bagi untuk orang orang yang apa? Orang yang taat. Orang yang mentaatinya berikan kabar gembira. Yang berhaka apa? Basyiron wa nadhiro. Dan sebagai pemberi peringatan. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Basyiron wa nadhiro. Kemudian seterusnya wada'iyan ilallah sebagai dai, penyeru ilallah kepada Allah. Ya, ini punya sifatnya kita juga demikian harusnya sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu demikian. Dia mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal termasuk di sini. Ya, dari Allah biidnihi dengan izinnya wasirajan munira dan sebagai awasirajar sirot apa? Lampu ya. Nah, cahaya yang menerangi. Faballagha risalah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan risalah. Itu diterangkan bahwasanya Nabi diutus, sifatnya demikian. Ya. Kemudian bertegas di sini faballagha risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan risalah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya telah disampaikan. Wa adalah amanah dan telah menunaikan amanah. Wa nasahal ummah dan telah menasihati kepada umatnya. Jadi semuanya telah mendapatkan nasihat. Sini dalam satu hadis dikatakan apa? Tiada suatu yang mendekatkan kepada surga kecuali telah apa? Jelaskan. Demikian pula sebaliknya tiada suatu yang apa? Yang menjauhkan dari neraka kecuali telah disebutkan, telah dijelaskan. Semua telah dijelaskan perkara agama ini. Sehingga beliau meninggal dua meninggal dunia dalam keadaan apa? Dalam keadaan agama terang benderang. Taraktukum ala misli bayda. Ya, lailuha kana hariha. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang terang beneran Ya, yang malamnya ibarat apa? Siangnya. Kemudian wajah ada fillahi haqqa jihadi dan beliau telah berjihad di jalan Allah. Ya, dengan sebenar-benarnya hatta atahul yakin. Sampai datang al-yakin. Al-yakin ini maksudnya apa? Kematian. Jadi Nabi SAW dalam menaikkan apa amal dari Allah Subhanahu wa taala nasihati umat ya berjihad semuanya sampai dalam beribadah kepada Allah semuanya sampai kematian datang kepada beliau tiada berhenti <clears throat> Kemudian beliau mengatakan wa waffaqallahu man syaa'a min ibadihi fastajaba li da'watihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik mansya orang yang Allah kehendaki min ibadati min ibadihi dari hambanya fastajaba li da'watihi lalu orang yang Allah kehendaki dari hambanya tadi dia memenuhi dakwahnya artinya mengikuti seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini taufik nama hidayah taufik ini dan umat yang dikatakan umat ya umatnya Nabi Sallam ya semenjak beliau diutus ya baik untuk orang yang beriman maupun orang kafir semuanya adalah umat Nabi dan umat Nabi terbagi dua yaitu umat umat dakwah dan umat istijabah umat dakwah itu semua ya termasuk orang kafir zaman sekarang ini semuanya adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi tapi untuk yang memperkenankan atau yang mengikuti dakwahnya orang yang masuk Islam itu baru umat istijabah wahtada bihatihi dia dia mengambil petunjuk dengan petunjuknya ini orang yang Allah berikan apa taufik sebaliknya wa bihikmatihi man syaa min ibadi Allah Subhanahu wa taala hinakan jadi ketika diutus Nabi dan Nabi SAW membawa Al-Quran ini ya, dengan sebab itu semuanya maka apa? Ada orang yang Allah muliakan. Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah mereka untuk mengikuti Nabi SAW, mengikuti ajarannya. Dan ada yang sebaliknya Allah hinakan. Bihikmatihi dengan hikmahnya. Semua semua atas dasar hikmah. Ya, bukan kezaliman. Ya. Ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah hinakan orang yang Allah kehendaki dari hambanya. Fastadbara an taati. Lalu dia Pak sombong dari mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang Allah hinakan. Ya, orang yang tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau taat kepada Nabi sallallahu ini ciri orang-orang yang apa? Allah akan hinakan. Wa kadzdzaba khabarahu. Tidak mau taat. Ya, kemudian yang kedua apa? Kadzdzaba, mendustakan khabarahu kabarnya. Wa anada dan menentang amrohu perintahnya faba'a bil khusrani wad dalalil ba'id lalu dia akan kembali ya kembali kepada Allah bil khusran dengan membawa kerugian wad dalalil ba'id ya karena ketika sudah datang Nabi SAW sebagai yang dijelaskan di dalam kitab kitab akidah ya tentang bahwasanya konsekuensi daripada apa syahadah Muhammadur Rasulullah itu adalah taatu fi ma'amara ya mengikuti apa taati Nabi Sallam pada apa yang diperintahkan tasdiku fi ma'ahbara membenarkan apa yang dihabarkan ya. wajtinabu manaha anhu wazajaro Jadi meninggalkan apa yang beliau larang. Ini konsekuensi. Kemudian apa beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Ini konsekuensi dari apa? Dari syahadah. Sehingga ketika orang tidak apa mengikuti, tidak membenarkan kabar Nabi SAW, tidak mau beribadah dengan apa yang disyariatkan Nabi SAW, ya, kemudian dia malah melakukan apa yang dilarang, maka orang ini adalah orang yang Allah akan hinakan. Kemudian masuk di sini <clears throat> beliau mengatakan amma ba'du <clears throat> setelah berikan mukaddimah beliau mengatakan fa innahu yatibu li fi hadhi fi hadzal liqa'i an atahaddasa anil khuluqil hasani Adapun setelah itu amma ba'du di amma ba'du ini biasanya untuk memisahkan dengan apa uh, apa uh, mukaddimah yang sebelumnya biasanya dipisahkan dengan amma ba'du jadi sudah beda nanti ya <clears throat> fa innahu yatibu li hadzal liqa sungguhnya yatibu ya yatibu dan ya bagus ya, bagus untukku fi hadzal liqa pada pertemuan ini an atahaddasa anil khuluqil hasan untuk membicarakan saya akan membicarakan tentang akhlak yang baik. Jadi beliau di sini dalam muhadarah yang sekarang menjadi kutayib yang bisa kita baca ini ya, beliau mengatakan dalam pertemuan yang beliau sampaikan kepada apa uh, para pemuda murid ya ada beliau ingin bicarakan tentang apa masalah akhlak yang mulia <clears throat> Kemudian beliau mengatakan wal khuluqu kama yaqulu ahlul ilmi huwa suratul insani al batinati. Khuluq khuluq atau dalam bahasa kita namanya apa? akhlak tadi ya. Akhlak. Bahasa kitanya akhlak itu kalau bahasa Arabnya akhlak itu apa? Jamak dari khuluq. Ya kita sudah menjadi apa akhlak gitu ya iya. Semuanya kan akhlak bahasa Arabnya akhlak itu apa jamaknya hu khuluk ya. Dia mengatakan al-khuluq atau dalam bahasa kita apa akhlak kama yaqulu ahlul ilmi sebagaimana ahlul ilmi berkata Apa itu ala? Huwa suratul insani al-batinah. Ahlak itu adalah gambaran atau bentuk manusia yang batin. Jadi gambaran manusia yang batin. Itu dikatakan akhlak. Jadi gambaran manusia yang batin. Karena ada dohir, ada apa? Ada batin. Nah, Ya, batinnya itu apa? Akhlak. Jadi gambaran manusia yang batin itu namanya akhlak. Kemudian di li jelaskan li'anna lil insana li'anna lil insani suratain. Manusia itu punya dua gambaran, dua bentuk. Yang pertama suratun dohirotun yang pertama adalah bentuk yang dohir. Dohir itu apa sih? Nampak. Bentuk yang nampak. Berarti yang nampak dari kita ini sekarang ini kita bisa melihat diri kita, melihat teman kita. Nah inilah kita. Ini namanya apa? Surah Zohiroh. Gambaran yang apa? Yang nampak. Ya, nampak apa seperti rupa kita, itu namanya apa? Surah Zohiroh ya, rupa kita ada yang ganteng, alhamdulillah kita ganteng-ganteng semua itu ya. Ada yang pertengahan, ada yang kurang daripada itu. Itulah gambaran. Gambaran manusia yang zohir Maka dijelaskan di sini apa itu bentuk yang zohir Wahya syaklu hilqatihi allati ja'alallahu al badana alaihi apa itu surah dohiroh apa itu bentuk yang dohir yaitu syakal apa syakal syakal ya bentuk ya kalau istilah apa bahasa Arab syakal itu harokat gitu ya nah, bentuknya nih harokatnya kita gerak gerik kita gitu ya hilkoh apa hilkoh ciptaan. Nah, jadi bentuk ciptaannya yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan badan itu atasnya. Yang kita berbadan ini loh. Ya. Ada yang kita ini besar, ada yang tinggi, ya. Ada yang kecil, ada yang ganteng, ada yang tidak. Itu namanya apa? Surah Zahirah Kemudian beliau bertegas di sini tentang surah Zohiro ini wa kamana lam jami'an sebagaimana kita mengetahui semuanya kita semua mengetahui anna hadhi surat adh-dhahirata bahwasanya gambaran yang dohir ini minha ma huwa jamilun hasan di antaranya ada yang bagus, yang indah plus bagus gitu ya. Jamilun itu indah. Hasan bagus. Ya. Wa minha dan antaranya di antara bentuk yang zahir ini ma huwa qabihun sayyi'un. Ada yang apa? Ada yang jelek. Saya ya jelek juga. Apa nafsu makanya nih? Jelek lagi buruk gitulah ya. Nah, jelek lagi buruk. Cuma kadang bahasa Arab itu kadang walaupun secara bahasa kita ini sama, itu bahasa Arab kadang ada sisi perbedaan. Ya. kata ham misalnya kata ham dengan kata hazan nah itu ada perbedaan walaupun barangkali dalam, dalam terjemahan kita mungkin artinya sedih gitu ya ya dan itu banyak dalam bahasa seperti itu seperti kata dabah dengan kata nahar ya dabah menyembelih nahar juga menyembelih cuma ternyata ada perbedaan Gabah itu selain untuk apa selain unta unta pakai nahar ya karena menyembelihnya unta dengan apa ber, berdiri ya dan masih punya lain maka kadang-kala kita ini masih kurang ya kurang mengetahui ya ya terjemahannya begitu-begitu saja Kemudian wa minha ma Jadi tadi yang pertama ada yang bagus, ada yang buruk. Wa dan di antaranya ma Ada yang tengah-tengah antara itu. Berarti antara apa? Antara jamil dengan Kobi tadi. Dan ini suatu hal yang bisa kita apa? Indra ya. Kita melihat diri kita antara antara kita satu dengan yang lain berbeda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang pertengahan. Ya, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang pertengahan. Ya. Ini namanya apa? Surah dohiroh. Artinya gambaran yang nampak pada manusia. Artinya bentuk ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai makhluk yang namanya apa? manusia. Yang mana manusia seperti ini. Ya. Punya dua tangan, punya dua kaki, punya dua telinga. Seperti ini manusia. Ya. Ini namanya surah zahirah. Karena nanti ada yang surah zahirah berbeda dengan apa? Surah batinahnya, gitu ya. Kadang bentuknya bentuk manusia. Ya, tapi karena batinnya itu bukan batin apa? Manusia ya. Akhirnya apa? Ya bukan seperti manusia gitu ya. Ada, ada istilahnya apa namanya? namanya ya namanya itu apa setan sudah berbentuk manusia ya setan bentuknya manusia ya karena tadi karena hatinya nggak sesuai dengan apa akhirnya Kemudian beliau meneruskan wa kadzalika tanqasimu suratul batinatu ila suratin hasanatin wa ila suratin sayyiatin. Dan gambaran yang batin itu terbagi tanqasim terbagi wa kadzalika dan dan seperti itu pula tanqasimu terbagi asurah batinah gambar yang batin kepada gambaran yang bagus dan gambaran yang jelek. Artinya seperti apa? Bentuk ciptaan badan yang Allah berikan. Jadi ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang pertengah. Wahada ma yu'abbaru anhu bil khuluqi. Dan inilah yang diungkapkan dengan akhlak. Jadi kalau gambaran batin itulah yang diangkat, yang diungkapkan dengan apa? Akhlak. Jadi katakan akhlak itu bentuk apa? Batinnya manusia. Ya. Cuma bukan berarti selalu di dalam gitu enggak ya, selalu batin gitu enggak. Nanti ya, namanya akhlak itu masih muncul ya kan? mesti ada a, asal saya jelaskan nanti ya baru penjelasan awal ya. nanti akan jelaskan bahwasanya ya tetap akan akan akan muncul dari gambaran yang batin muncul dia apa di luarnya mungkin dari ucapan mungkin dari perbuatan ya ini namanya apa surah batinah yang diistilahkan atau yang diungkapkan dengan nama apa akhlak Kemudian di sini beliau mengatakan fal khuluqu idzan huwa suratul batinatu allati tubi al insanu alaiha. Maka disimpulkan di sini ya akhlak itu idzan idzan itu apa artinya? Jika demikian Ahlak itu, ahlak itu jika demikian adalah gambaran batin yang manusia itu diciptakan atau ditabiatkan atasnya. Ya, orang yang ditabiatkan apa? Uh, atas akhlak tersebut. Nah, itu namanya apa? Akhlak. Jadi yang dikatakan akhlak adalah bentuk batin yang mana apa? Seorang itu sudah ditabiatkan. Ini asal demikian ya, asal makna daripada akhlak demikian. Dan kemudian di sini akan dibahas ya tentang bahwasanya dikatakan bahwasanya akhlak itu asal apa? Tobiah ya, ditabiatkan. Jadi yang namanya akhlak sesuatu yang surah batinah yang mana Allah Subhanahu wa taala mentabiatkan manusia atasnya. Kemudian beliau di sini menjelaskan dalam setelahnya Walil akhlaku jibillatun am iktisabun Apakah akhlak itu jibillah jibilah itu tadi tabiat gitu ya bawaan atau pembawaan dalam bahasa kita am iktisabun atau merupakan hasil pengembangan diri atau hasil usaha kira-kira gangguin sana enggak untuk menjelaskan tentang masalah akhlak ini apakah ini merupakan apa tabiat ya bawaan istilahnya ya atau merupakan hasil pengembangan diri Rio beliau mengungkapkan dengan bentuk pertanyaan sebagaimana dikatakan tentang masalah apa pendidikan ya pendidikan apa karakter gitu ya nah, nah demikian dari masalah akhlak juga demikian di sini apakah akhlak itu merupakan pembawaan ya tabiat yang orang itu ditabiatkan atasnya ataukah merupakan hasil usaha pengembangan diri sehingga dia menjadi apa orang yang berakhlak mulia wal jawab kata beliau jawabannya adalah annal akhlaqa minha jibillatun wa minha iktisabun. Jawabannya adalah bahwasanya akhlak itu diantaranya ada yang jibillah, diantaranya juga ada yang iktisab. Jadi ya, ada murni apa pembawaan. Artinya sudah Allah tabiatkan sejak kecil. Ya, sejak kecil sudah Allah berikan apa tabiat suatu akhlak yang mulia. Ini di antara akhlak yang Allah berikan kepada seseorang. Yang kedua waminah iktisabun. Di antara juga ada yang merupakan apa hasil pengembangan diri. Asalnya orang nggak punya. Ya. Asalnya orang itu nggak nggak punya. artinya nah, nggak punya akhlak yang baik tapi karena dia berusaha mungkin dengan membaca Al-Quran membaca hadis Nabi Sallam me, apa, melihat sejarah uh, para ulama misalnya atau para nabi atau para sahabat misalnya demikian sehingga dia bisa berakhlak yang yang berarti hasil pengembangan diri Maka dikatakan di sini minha jibillatun wa minha iktisabun bila syakin. Ya, bila syakin artinya tanpa ada keraguan. Jadi ada yang sifatnya apa? Tadi jibillah ada yang sifatnya iktisab. Fakama yakunul khuluqu tabi'atan sebagaimana akhlak itu tabiat tabiat itu sama dengan sibilah ya tabiat fa'inahu qad yakunu kasban maka ahlak itu juga kadang merupakan hasil pengembangan ya, hasil usaha kemudian diperjelas lagi di sini bimakna jadi perkataan fakama yakunu khuluqu tabi'atan faqad yakunu kasban nah, dijelaskan lagi di mana annal insana kama yakunu maggu'an alal khuluqil hasanil jamil faqad yahsuru alal khuluqi an tariqil kasbi wat tamrini dengan makna lain bahwasanya manusia itu sebagaimana dia apa Dengan makna lain bahwasanya manusia itu sebagaimana dia ditabiatkan untuk berakhlak atau di atas akhlak yang baik, maka bisa jadi dia mendapatkan akhlak tersebut yaitu akhlak yang baik tersebut dengan cara usaha dan latihan. Jadi demikian. Jadi orang itu bisa berakhlak mulia mungkin sudah apa sejak awal barangkali sudah sejak lahir ya ada dia mempunyai tipe-tipe atau akhlak-akhlak yang apa yang dia miliki dari akhlak-akhlak yang mulia ada orang tipenya apa dari sejak kecil pemalu gitu ya malu ya ada yang seperti itu sampai besar ada yang tipenya apa uh, orangnya penyabar ya, dari kecil sabar dipukul sama temannya diam aja gitu ya ada yang seperti itu ada yang kebalikannya ya maka di sini Pak, di sini katakan bahwasanya bisa jadi dia pak diberikan tabiat asal-asal dan bisa jadi dia mendapatkan ahlak tersebut dengan cara usaha Usahanya bagaimana nanti akan jelaskan. Dan dengan cara apa latihan? Soalnya itu melatih. Ya. bisa dikatakan juga masalah ini ya, akan jelaskan nanti setelah ini hadis yang menerangkan tentang hal ini dan banyak lagi hadis yang lain seperti masalah apa sabar dikatakan apa maniata sabar yusabbirullah siapa yang berusaha untuk apa sabar. Jadi ada usaha. Latihan berarti sabar itu juga perlu. Ya, Allah akan menjadikan dia orang yang sabar. Apa dalilnya sekarang? Kalau ahlak itu bisa merupakan tabiat dan bisa juga merupakan apa? hasil pengembangan diri, usaha seseorang sehingga menjadi orang yang berakhlak mulia. Dia katakan walidzalika oleh karena itu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li asyaj Abdul Qais. Oleh karena itu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata atau pernah bersabda kepada Asyaj Abdul Qais. Yang waktu itu beliau Eh, termasuk menjadi apa salah satu apa utusan dari kaumnya yang datang kepada Nabi SAW untuk menyatakan apa keislamannya. Ya. Yang diceritakan di sana beliau itu sebelum menemui Nabi nggak langsung menemui Nabi. Ketika datang sampai kepada ke masjid itu nggak langsung segera apa menemui Nabi. Walaupun apa kaumnya yang lain ketika langsung menemui Nabi SAW. dia enggak. dia masih merapikan diri, ya menampatkan untanya dan seterusnya ya. sehingga beliau datang kepada Nabi terakhir ibaratnya gitu. ini Asad Abdul Qais punya sifat apa santun nggak tergesa-gesa nah, gitu ya dikatakan di situ Nabi SAW bersabda kepada Asad Abdul Qais inna fika khallatain sesungguhnya pada diri kamu ini ada dua peringai dua ahlak ya yuhibbuhumallahu yang Allah Subhanahu wa taala mencintai dua akhlak tersebut. Jadi ketika aset sampai kepada Nabi SAW dikatakan kami masa Allah punya dua akhlak yang bagus yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dua akhlak? Ya, dikatakan al-hilmu wal anat ya sifat al-hilm apa sifat hilm ya santun lah gitu ya wal anat dan ya tidak mudah untuk apa ter tergesa-gesa nah kemudian di sini sahabat Asad ini menanyakan kepada Nabi SAW <clears throat> Qala ya Rasulullah ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima ini yang merupakan apa uh, merupakan penjelasan tadi tentang bahwasanya ahlak itu bisa berupa apa tobi'i tabiat atau merupakan hasil pengembangan diri usaha sahabat ini bertanya wahai Rasulullah apakah aku apa berusaha untuk mendapatkan akhlak tersebut ya artinya saya dapatkan akhlak tersebut disebabkan apa usaha saya saya berusaha berakhlak dengannya am ataukah Allah telah apa mentabiatkan jibilah tadi ya jibilah ya Allah telah menjibilahkan Allah telah apa mentabiatkan kepadaku di atas dua akhlak tersebut. Apa jawab Nabi Sallam? Qala balillahu jabalaka alaihima. Dan di sini Nabi Sallam tidak apa? Tidak mengingkari akan apa? Pertanyaan. Jadi pertanyaan berarti apa? Pertanyaannya betul juga ini. Jadi ketika sahabat mengatakan, apakah saya ini berakhlak dengan hasil usaha saya untuk mendapatkan akhlak tersebut? atau Allah yang memberikan ya yang Allah mentabiatkan kepadaku jawabnya apa Nabi Sallam bahkan Allah Subhanahu wa taala mentabiatkan dua akhlak tersebut atasmu atau kepadamu maka di sini sahabat Asad mengatakan Qal alhamdulillahilladzi jabalani ala khallataini yuhibbuhumallahu wa rasuluhu segala puji bagi Allah yang telah apa mentabiatkan aku di atas dua peringai di atas dua akhlak yang Allah dan Rasulnya mencintainya kemudian beliau berjelas lagi di sini dengan perkataan beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala Fahada dalilun ala annal ahlaqa anal ahlaqul hamidatul fadilata takunu taba'an wa takunu tatabbu'an. Maka ini ini isyarat ya kepada apa? hadis tadi ya. Ini maksudnya ini hadis adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya ahlak yang terpuji, ahlak yang mulia itu bisa jadi merupakan tabiat tobaan ya wa takunu tatabukan tatabbuan dan bisa jadi dia merupakan apa hasil usaha jadi sini ada istilah lagi ya tadi pertama dengan istilah apa jibillah dengan iktisab di sini dengan ada istilah lagi apa? Tobaan dengan tatobu. Nah, itu sama dengan istilah tadi, jibillah dengan apa? Iktisab. Jadi ahlak itu bisa jadi merupakan apa? Hasil tabiat, pemberian Allah Subhanahu wa taala ya, sejak awal Allah berikan atau seorang itu berusaha kemudian setelah itu Allah berikan. Kemudian beliau mengatakan walakin at-tab'u bila syakin ahsanu minat tatabbu'i. Kemudian di sini dijelaskan tentang mana yang lebih baik dari dua akhlak yaitu akhlak apa? Akhlak yang bersifat tabi'i yang bersifat apa? pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya pembawaan ataukah yang itu merupakan hasil pengembangan diri atau usaha diri ya mana yang lebih baik kata beliau akan tapi ahlak yang dari tobi'i yang hasil merupakan hasil pembawaan bila syakin tanpa ada keraguan ahsanu minat tobu itu lebih baik dari apa dari tatobu dari akhlak yang itu merupakan hasil usaha. Walaupun nanti juga ada uh, penjelasan dari beliau perincian masalah ini. Ada sisi keutamaannya masing-masing gitu ya. Ada sisi keutamaannya masing-masing. Di sini katakan lebih baik kenapa? Li'anal khuluqa idza kana tabi'iyan sara sajiyatan lil insani wa tabi'atan lahu la yahtaju fi mumarosatihi ila takallufin wala yahtaju fi mumarosatihi ila tasannuin alasannya kenapa kenapa lebih bagus karena akhlak itu apabila dia merupakan tabi'i ya maka dia sudah menjadi suara, sudah menjadi sajiyah, sudah menjadi karakter ya bagi manusia tersebut dan sudah menjadi tabiatnya. Ini sudah tabiatnya. Jadi ibaratnya apa? Ya sudah menjadi refleks lah gitu ya. Apa saja yang pengen dia perbuat dari apa? Kalau sudah apa? Sudah tabiat mesti akan dilakukan sudah refleks itu. Ya. Misalnya dia sudah punya ahlak apa? Sabar sejak kecil ya maupun didolimi orang lain dia tetap sabar sudah refleks itu sabar ya nggak perlu apa ibaratnya e, mengingat lagi hadisnya misalnya gitu ya nggak perlu mengingat lagi e, ayat-ayat e, yang berkaitan masalah apa sabar itu sudah apa sudah refleks begitu gitu ini sisi apa sisi keutamaannya seperti tadi jadi sudah menjadi karakter layah taju tidak membutuhkan fi mumarosati di dalam apa di dalam membiasakannya ila takaluf Untuk apa? takaluf artinya memberatkan diri. Ya. nggak perlu capek-capek ibaratnya gitu ya. Karena kalau orang itu nggak punya asal ya kemudian pengen beramal ah, itu mesti apa? Mesti pertama itu berat. Ya. Coba orang yang misalnya apa? ya, orang biasanya nggak pernah ikut sholat jamaah sholat jamaah pertama kali itu masih berat itu takaluf dia masih berat perlu apa perlu membebani diri kayak gitu ya tapi kalau sudah biasa orang itu sholat jamaah misalnya kita ambil contoh ya sudah biasa sholat jamaah ya sudah sudah apa sudah repot dengar adzan sudah wudhu gitu ya seperti itu pula apa akhlak Ya, akhlak itu sudah hasil tabiat sudah, nggak perlu apa? Membiasakan diri. Dalam membiasakannya itu nggak perlu apa? Memberatkan diri sudah. Langsung dilaksanakan. walayah tajufi mumarosatihi ilatasan tasonnuin Ya. Tidak membutuhkan di dalam apa? Di dalam membiasakannya itu untuk apa? tasonnu Apa tasonnu itu? ya mengada-adakan lah gitu ya membuat-buat ya nggak perlu karena pak sudah terbiasa Walakin hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Akan tetapi ahlak yang bersifat tabi atau apa? tabiat ini merupakan apa? fadlullah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yu'tihi mayyasha yang Allah berikan kepada siapa sih yang Allah kehendaki. Enggak semua orang apa? Dikasih, ya. Jadi tidak setiap orang diberikan akhlak yang bersifat apa? Bersifat tabii ini. Terus bagaimana ketika orang tidak diberikan akhlak yang bersifat tabii ini? Kata beliau, "Waman hurima Siapa orang yang tidak diberikan? Waman hurimahada Yang diharamkan ini ya, maksudnya tidak diberikan uh, eh, ahlak yang bersifat tabii ini atau bawaan ini. Beliau perjelas itu dalam kurung, "Ai man hurimal khuluqa an sabilit tabii." Yaitu orang yang tidak diberikan ahlak baik dari jalan pembawaan. Ya, ketika orang tidak diberi bagaimana? Kata beliau, orang yang tidak diberikan akhlak secara tabiat tersebut, fa innahu yumkinuhu an yanalahu an sabili Maka memungkinkan dia untuk bisa mendapatkannya an yanalahu untuk bisa memperolehnya ansabiri tatobui dengan cara dengan jalan usaha pengembangan apa pengembangan diri tadi usaha Wajali bitamrin latihan caranya apa latihan wal mumarosah dan apa membiasakan diri kama sanatukuru insyaallah taala fima ba'du sebagaimana yang akan kita apa e, sebutkan insyaallah setelah ini. <clears throat> nah ini e, penjelasan beliau kaitannya masalah e, pertama tadi definisi ahlak kemudian e, macam daripada ahlak tersebut ya ada yang baik ada yang buruk kemudian jelaskan tentang masalah apa apakah itu merupakan tabiat bawaan yang Allah Subhanahu wa taala tabiatkan seorang padanya ataukah itu merupakan hasil pengembangan diri dan di sini beliau sudah menjelaskan sedikit tentang sisi keutamaan orang yang diberikan akhlak secara tabii ya di mana seorang ketika diberikan akhlak tersebut sudah tidak perlu apa memberatkan diri ya ibaratnya tadi saya katakan sudah refleks gitu ya untuk berakhlak yang mulia ya tetapi tidak semua orang diberikan karena yang diberikan ini orang-orang tertentu ya orang yang Allah kendaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepadanya tetapi bagi orang yang tidak diberikan ya masih bisa mendapatkan caranya bagaimana usaha ya orang yang berusaha insya Allah akan Allah beri berikan ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana orang-orang yang sungguh-sungguh dalam apa menempuh jalan-jalan kami ya kami akan tunjukkan kepada mereka ya termasuk tadi ya orang perlu, perlu apa perlu berusaha sabar berusaha orang punya sifat hilm ya itu juga demikian belajar. Inamal ilmu bitahallum. Seperti kita untuk mendapatkan ilmu dengan cara apa? Belajar. Berarti usaha kan gitu kan. Ya. nggak langsung pinter. Ya, nggak langsung pinter. Tapi apa? Usaha. Usahanya apa? Belajar. Al ilmu bita'allum dengan cara belajar. Ya. Walaupun barangkali pun ada ilmu yang mungkin seawal gitu ya. Ilmu apa itu? sejak kecil sampai besar sudah ngerti, ngerti ya. <laughs> ya perannya tentang Allah. Siapa siapa yang menciptakan kamu? Allah sudah ini kecil nggak kasih tahu sudah tahu. Ya. Tapi yang kaitan masalah syariat kan perlu apa? Perlu belajar. Nah ini. Tapi barangkali ini pertemuan awal kita ya membaca Kutayib ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Tadi dikatakan apa? E, bahwasanya dari walakin itu ya. Dari walakin saja ya. Walakin atau tadi beliau mengatakan yang akhlak itu merupakan dari apa? hasil bawaan ya, tabiat. Itu beliau mengatakan lebih baik ahsanu minat tatobu'i itu lebih baik minat tatobu'i dari ahlak yang itu merupakan hasil apa? pengembangan diri, hasil usaha. Alasannya apa? Beliau katakan li anal khuluq karena ahlak itu idza kana bian apabila sudah tabiatnya orang tersebut demikian soro sajiyatan dia sudah menjadi karakter ya dan sudah jadi tabiatnya kalau sudah jadi karakter bagaimana ya sudah melakukan itu mudah ini sisi apa keutamaannya jadi untuk melakukan itu sudah nggak perlu apa e, tadi saya katakan nggak perlu misalnya mengingat lagi ayat-ayat yang memerintahkan masalah itu nggak perlu me mengingat hadis-hadis masalah itu gitu ya misalnya orang sudah punya tabiat apa tabiat sejak kecil dia tipenya penyabar nggak mudah marah misalnya gitu ya walaupun dia apa-apain dia sudah nggak perlu mengingat hadis latakdob gitu ya nggak perlu kenapa karena sudah punya tipe tadi sejak kecil apa nah, tipenya penyabar jadi nggak perlu ingat lagi hadis. Jangan marah, nah, gitu ya. Sudah, Tipenya orang seperti itu sudah. Tapi kalau orang nggak punya sejak awal, tipenya kita mungkin sejak kecil sudah pemarah. Ah ini perlu mengingat. Ketika marah, ketika muncul marah itu perlu mengingat. Oh, marah ini ya, suatu hal yang dilarang. Ya. Nabi sudah mengatakan lah seperti itu ya. Kan perlu mengingat itu. Oh, mungkin perlu mengingat akibatnya kalau marah itu akibatnya apa? Oh, nanti jadinya jelek. Seperti itu. Ini kalau apa? Orang yang punya akhlak tapi hasilnya dari hasil apa? Usaha masih perlu mengingat lagi. Pertama sulit. Ya, tapi kalau terus menerus mungkin bisa, gitu ya. Karena sifatnya akhlak tadi bisa menerima apa perlu perubahan tadi. Tapi walaupun demikian ya tetap perlu di, dijaga ya. Kadang orang itu punya ah, asalnya punya akhlak apa punya akhlak yang baik, tapi ketika nggak jaga karena mungkin banyak sekarang kan banyak apa hal-hal yang akan mengkotori itu ya. Sehingga barangkali awalnya baik, tapi ketika terus di, uh, dilatih kepada kejelekan akhirnya apa? Punya akhlak ya yang jelek juga akhirnya. Ini dilihat bahwa sebagian anak ya, anak itu awalnya mungkin di keluarga apa di keluarganya mungkin usapannya bagus awalnya dia ketika sudah ke sekolah kadang apa ikut imbas dengan apa teman-temannya usapannya jadi apa jorok bisa jadi seperti itu Tapi nanti juga akan terangkan tentang apa orang yang berakhlak dengan hasil usaha pengembangan diri. Itu juga ada sisi keutamaannya. Keutamaannya mujahadah tadi ya kesungguhan dia perlu mujahadah ini ada faktor keutamaan juga baik barangkali itu saja Ya tapi ada hada tiga syukur alailan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.